an uh, an Samur bin Jundab qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza idza shalla qab aqbala alayna wajhi Nabi Muhammad selesai salat menghadapkan wajahnya kepada orang yang salat ini pada suatu ketika tidak setiap saat dan memang ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat yang lain imam salat itu kalau sehabis sholat itu kalau wiritan diupayakan menghadap ke jamaah. Jangan langsung menghadap ke kiblat terus. Imam so, sholat. Jadi imam sholat itu dianjurkan, disunnahkan. Kalau setelah assalamualaikum itu menghadap ke wajah, menghadapkan wajahnya ke jamaah, jamaah itu. Baru kalau doa nanti menghadap ke ke ke Itu adalah sunnahnya. Kecuali jika jamaahnya perempuan, dia laki-laki. Maka tidak sunnah lagi dan ini sudah ada di dalam kitab Fathul Mu'in dan sebagainya. Cuman banyak orang, ustadz yang baca Fathul Mu'in empat kali itu tetap ngadep ke keblat. Padahal baca Fathul Mu'innya katanya enam kali. Alhamdulillah saya hatam Fatul Mu'in 6 kali. Tapi ternyata aku sholat itu tetap lempeng ngadep ke kiblat saja. Sehingga nggak tahu imamnya, makmumnya lari semua nggak tahu dia tuh. Padahal disunnahkan dia menghadap. Sunnahnya persisnya adalah ya menjadikan makmumnya di tangan kanannya, kiblat di tangan ki, kirinya ngadepnya ke sana. Sunnah. Kalaupun pengen ngadep itu adalah so, sunnah mestinya begitu. Seperti itu dia diajar dalam kitab. Lihat di Fathul Mu'in tentang sholat berjamaah. Cuman yang paling banyak ngelanggar itu orang yang baca Fathul Mu'in itu. Berarti itu waktu waktu ngaji itu tuh suka ngeliwet tok itu. Makanya kadang-kadang gemes itu ada kitabnya, kadang-kadang marah-marah padahal di kitab ada ya. Itu jadi sunnah. Adapun hadis ini bukan berkenaan tentang zikir. Itu ceritanya Nabi itu ngadep ke jamaah itu karena Nabi ada wahyu. puasanya Nabi akan bertanya. Itu cerita panjang. Adakah di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Nabi bercerita. Jadi karena Nabi ingin menyampaikan ceramah waktu itu. Jadi kalau habis Assalamualaikum menghadap ke jamaah karena Nabi ingin menyampaikan sesu, Sesuatu akbal lebih wajib menghadapkan dengan wajahnya ke jamaah karena Nabi ingin menyampaikan sesuatu. Adapun masalah zikir itu masalah lain, tapi karena ada kemiripan saja supaya tidak salah paham. Hadis itu tidak berbicara tentang zikir menghadap ke jamaah. Agar Nabi hadis itu berbicara tentang Nabi setelah melakukan sholat. Nabi ingin menyampaikan sesuatu maka menghadap kepada jamaah dengan wajahnya. Tapi urusan berzikirnya seorang imam maka dihimbau untuk menjadikan makmum di tangan kanannya. keblek di tangan kirinya. Itu adalah sunnahnya. Baik itu saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat.